Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bersua di masjid ini dalam rangka untuk mempelajari perkara yang sangat penting yaitu tentang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara taufik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yaitu tatkala Allah menjadikan para hamba tersebut ya memperhatikan gerak-gerik hatinya ya. Karena amalan hati adalah amalan yang sangat penting. Barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih pada hari kiamat maka dialah yang beruntung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana ya, tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Oleh karenanya perhatian terhadap hati adalah perkara yang sangat penting. Kebanyakan orang mereka hanya memperhatikan penampilan zahir, penampilan luar, tetapi kebersihan hati terkadang terlalaikan. Padahal masalah pahala, ya besarnya pahala sangat tergantung dengan amalan hati, sangat tergantung dengan amalan hati. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan akan hal ini. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala uh, yang saya sebutkan dalam halaman 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallah lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Ya, artinya daging-daging onta dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan mencapai keriduan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi seorang tatkala menyembelih kambing, menyembelih onta, dia berkorban harta, ya, dia e, bersedekah, dia menyembelih hewan-hewan tersebut. Namun kata Allah yang sampai bukan dagingnya, bukan apa? Bukan darahnya, tapi yang sampai apa? Ketakwaan dari kalian. Ini dalil bahwa saya yang jadi patokan utama adalah masalah hati. Yang jadi patokan utama adalah masalah hati. Ya. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, Innal abda la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa usyruha au tusu'uha au thumunuha au subu'uha au khumusuha au rubu'uha au Aunis nisfuha. Kata Nabi SAW, seorang dia keluar dari sholatnya dan dia tidak mendapatkan pahala sholat sempurna. Dia hanya mendapatkan sepersepuluh pahala, sepersembilan pahala dari sholatnya, seperdelapan, sepertujuh, seperenam, seperlima, seperempat, sepertiga, atau seperdua dari pahala sholatnya. Kata para ulama disebabkan karena kekhusyuan yang berbeda. Kekhusyuan yang berbeda. Dikira sebagian orang mungkin hanya memperhatikan bagaimana tata cara, tata cara sholat. Dan ini penting, kata Nabi SAW, Sallu kamaru aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka seorang berarti memperhatikan bagaimana cara gerak sholat Nabi. Ini penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah kekhusyuan yang berkaitan dengan hati. Oleh karenanya bisa jadi seorang sholatnya seperti tata cara sholat Nabi dari sisi zahir. Tapi tatkala batinnya tidak khusyuk, ya, lalai, maka pahalanya berkurang. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat orang beriman kata Allah, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sifat pertama yang Allah sebutkan, "Alladzina hum fi salatihim khashi'un." Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bisa jadi dua orang salat dalam saf yang sama berdampingan, tapi pahalanya sejauh langit dan bumi. Kenapa? Karena hati yang berbeda, keimanan yang berbeda, kekhusyuan yang berbeda. Maka kita berusaha memperhatikan penampilan zahir bagus, penampilan zahir penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana hati kita. Sebagaimana kita berusaha membersihkan tubuh kita dari kotoran, kita juga berusaha membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Kita berusaha mengikhlaskan hati kita. Oleh karenanya lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang pahala yang luar biasa yang didapatkan oleh eh, para sahabat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, La tasubbu ashabi. Janganlah kalian ya, mencaci maki para sahabatku. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Dalam halaman 10, saya sebutkan hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mitla uhudin dahaban. Ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sama dengan infak satu genggam gandum sahabat atau satu genggam korma atau dua genggam korma yang diinfakkan oleh para para sahabat ya. Kata Nabi jangan mencaci maki para sahabat karena para sahabat adalah manusia biasa, mereka orang-orang soleh namun mereka tidak maksum, mereka mungkin terjerumus dalam kesalahan. Mereka mungkin salah dalam bertindak, mereka mungkin salah dalam berkata, tetapi kebaikan mereka sangat banyak ya. Kesalahan mereka ibarat hanya sekedar ya titik kesalahan di lautan kebaikan. Maka seakan-akan Nabi mengisyaratkan jangan kalian mencari mencari-cari kesalahan sahabatku lantas kalian mencaci maki para sahabatku. Kenapa? Karena amalan kalian tidak akan ada bandingannya dengan amalan para sahabatku. Kata Nabi SAW, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, dan kita tahu gunung Uhud gunung yang sangat besar, dengan panjang 7 sampai 8 kilometer dengan lebar 2 sampai 3 kilometer dengan tinggi sekitar 350 meter ya ini kalau kita punya emas sebesar gunung Uhud ini sudah orang paling kaya di dunia ya punya emas sebesar gunung Uhud lantas kita infakkan ternyata infak tersebut tidak sama dengan infak sahabat satu genggam gandum atau dua genggam gandum kenapa para ulama menjelaskan seperti Al Baydawi dan yang lainnya karena keikhlasan yang berbeda karena keikhlasan yang berbeda antara para sahabat dengan dengan kita oleh karenanya ini semua dalil bahwasanya keikhlasan memiliki faktor yang sangat penting, keimanan berkaitan dengan hati, berpengaruh tentang besar kecilnya suatu pahala. Ya, dalam da, da, dalam perkataan uh, salah seorang salah, salah seorang salah berkata, "Rubba amalin sogirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah." Betapa banyak amalan yang kecil menjadi sangat besar nilainya dibesarkan oleh niat yang benar. Dan betapa banyak amalan yang gede tidak ada nilainya atau kurang nilainya gara-gara niatnya yang kurang kurang beres. Oleh karena para ulama menyebutkan tentang kisah seorang wanita yang memberi minum seekor anjing ya. Kata Rasulullah SAW alaihi wasallam tentang seorang wanita e, bainama kalbun yutifu bi ruqiyatin kada yaqtuluhu al-atash idra'athu baghiyan min baghaya Bani Israel. Kata Rasulullah SAW, tatkala uh, ada seekor anjing yang berputar-putar di sebuah sumur karena kehausan. Hampir-hampir anjing tersebut mati. Kenapa? Karena kehausan. Sampai di sini dalam riwayat dia pun mengeluarkan eh, lidahnya sambil apa? menjilat-jilatkannya ke pasir karena saking kehausan. Tiba-tiba anjing tersebut dilihat oleh seorang wanita pezina dari para pezina Bani Israel. Maka wanita tersebut kasihan melihat anjing tadi. Maka dia pun fanazaat muqaha, dia pun melepaskan sepatunya, lantas dia nazarat fi kemudian dia turun di sumur, kemudian dia ambil air tersebut, dia masukkan di sepatunya, kemudian dia gigit, kemudian dia manjat sumur, setelah itu dia beri minum, beri minum kepada seekor anjing. Maka ternyata gara-gara amalan dia tersebut, Allah mengampuni dosa pezina wanita ini. Ya, padahal dia melakukan dosa zina. Gara-gara apa? Gara-gara memberi minum seekor anjing. Kata para ulama, bukan masalah memberi minum seekor anjingnya, bukan masalah itu, tapi masalah keikhlasan yang ada pada hati wanita tersebut. Kenapa? Murni benar-benar dia mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Waktu dia menolong anjing ya, tidak ada yang melihat dia melakukannya. Ini menunjukkan dia ikhlas, dia tidak berharap pujian dari siapapun. Dan dia tidak berharap pujian daripada anjing tersebut. Anjing tersebut kalau sudah dikasih minum, dia tidak akan bilang syukuran jazakallah khair. Tidak. Dia langsung pergi. Tidak ada pujian dari anjing tersebut. Kemudian dia melakukan perbuatan yang agak berat. Ya, sebagai seorang wanita turun ke sungai ke, ke mana ke sumur bawa air itu pekerjaan yang agak berat bagi wanita. Namun dia tulus. Makanya kalau orang ikhlas, orang tulus, pekerjaan berat terasa ringan. Kenapa? Karena dia apa? Tulus. Dia berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia beri minum anjing tersebut, maka dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena masalah amalan dia, tetapi karena keikhlasan yang ada dalam hatinya tatkala dia beramal dengan amalan tersebut. Oleh karenanya, bisa amalan sederhana namun menjadi besar nilainya di sisi Allah tatkala kita ikhlas dalam beramal. Oleh karena perhatian itu sebenarnya kita beramal apa saja yang penting perhatikan niat kita. Benar nggak niat kita? Ikhlas nggak? Tulus nggak? Kita nggak tahu dengan amal mana amal mana yang Allah buat kita masuk surga. Beramal saya silakan beramal. Kita nggak tahu dengan amal mana yang Allah buat kita masuk surga. Kita tidak tahu amal mana yang kita sangat tulus tatkala itu. Lakukan saja amalan tersebut ya. Yang penting perhatikan apa? Perhatikan niat tatkala kita beramal. Karena yang saya pernah ditanya oleh seorang ketika saya membahas, waktu itu saya di Mekah, saya berceramah di suatu masjid di Mekah tentang masalah bahaya zina ya. Maka ada sebagian orang yang menggampangkan, dia mengatakan Ustaz jangan gampangnya dia mengatakan jangan buat kita takut Ustaz. Wong ada perempuan berzina kasih minum ekor seekor anjing kemudian apa diampuni dosa-dosanya. Ngapain takut sama zina? Gampangannya begitu. Saya bilang ya, tidak semua orang yang kasih minum memberi minum kepada seekor anjing kemudian diampuni. Nanti kalau gitu orang gampang berzina, berzina aja gampang. Mau dimaafkan, tinggal cari anjing kasih minum. Kalau nggak ada anjing, kucing juga boleh. <laughs> Eh, ini tidak benar, bukan demikian. Tidak semua orang yang minumkan seekor anjing kemudian pahalanya dosa-dosanya di, diampuni. Tetapi kata para ulama itu karena ada sesuatu yang berada dalam hatinya yang luar biasa, keikhlasan karena tatkala dia perhatikan hatinya maka dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kata para ulama setelah wanita tersebut diampuni maka berubahlah kehidupannya dari pezina tidak lagi menjadi apa pezina. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia ikhlas saat kala itu beri minum pada seekor anjing, Allah merubah kehidupannya. Allah merubah kehidup kehidupannya. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua dalil menunjukkan akan pentingnya amalan hati, akan pentingnya amalan hati. Maka seorang yang berbahagia adalah seorang yang senantiasa memperhatikan gerak-gerik hatinya. Apakah dia ikhlas, apakah dia tulus, apakah dia hasad atau tidak, apakah dia ria atau tidak, apakah dia ujub atau tidak, sombong atau tidak. Bahaya ya, amalan hati ini tidak sembarangan ya. Banyak amalan-amalan hati yang mudahkan seorang masuk dalam neraka jahanam. Maksiat-maksiat yang berkaitan dengan hati mudahkan seorang masuk dalam neraka jahanam. Sombong aja. La yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga seorang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Dan terlalu banyak dari nanti akan kita sebutkan. Orang-orang yang ria Ya disiksa oleh Allah dalam neraka jahanam ya. Makanya hati-hati, hati pun harus kita uh, bersihkan. Pembahasan kita para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berjihad melawan ria dan ujub. Berjihad melawan ria dan ujub. Dan dua ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang menimpa orang-orang yang soleh. Ria dan ujub. Justru yang berhati-hati dengan penyakit ini, ria dan ujub adalah orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang soleh. Adapun orang-orang yang pelaku maksiat, apa yang mau mereka banggakan ya? Pezina, apa yang mau dia ujubkan? Ya, pemabuk apa yang mau dia banggakan ya? Justru yang terkena penyakit riak dan ujub adalah orang yang memiliki amal soleh yang mungkin untuk dia banggakan, yang mungkin untuk dia ujubkan. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita sholat kita berikrar kepada Allah untuk melawan dua penyakit ini, untuk berjihad melawan dua penyakit ini. Tatkala kita berkata, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ini ikrar dari kita. Ya artinya ya Allah, iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Dan barang siapa yang mewujudkan kalimat ini, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dia akan selamat dari penyakit riak kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Saya beribadah hanya kepada Engkau ya Allah. Saya tidak berharap pujian orang lain, saya tidak berharap sanjungan orang lain, saya tidak mengharap penghormatan orang lain, ya. Saya beribadah hanya kepada Engkau ya Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan ya Allah. Artinya dia, saya mengakui bahwasanya segala keberhasilan yang saya lakukan, kemudian saya untuk beribadah, kecerdasan saya yang miliki, pangkat yang saya dapatkan, seluruhnya semata-mata karena pertolongan Engkau ya Allah. Tidak ada andilku sama sekali, tidak ada andilku sama sama sekali. Maka barang siapa yang merenungkan akan hal ini, dia akan selamat dari penyakit ujub. Nanti akan kita jelaskan penjelasan yang lebih lanjut. Tapi intinya, ayat ini, iya karena abu iya karena stain adalah ikrar kita kepada Allah bahwasanya kita berusaha ikhlas bebas dari riya dan kita berusaha ikhlas bebas dari bebas dari ujub, bebas dari ujub ya. Ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Yang pertama kita bahas adalah e, ikhlas yang lawannya adalah riya. Ikhlas yang lawannya adalah adalah lawannya adalah riya. Ikhlas ya, saya jelaskan di halaman 17 ya. Dan seterusnya Ikhlas dalam bahasa Arab diambil dari kalimat khalusa. Khalusa artinya murni. Khalusa artinya murni. Adapun akhlasa ikhlas artinya memurnikan, memurnikan. Artinya memurnikan niat dari segala kotoran yang mengotorinya. Memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang Allah menggunakan kalimat khalusa yang artinya murni. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 3, Ala lillahi dinul khalis. Hanyalah bagi Allah agama yang murni. Ya, bahwasanya agama murni hanya semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab ayat 50 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika seorang wanita mukminah in wahabat nafsa halin nabi yang dia menghadiahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, in arada nabi ayastankihaha, kalau Nabi ingin menikahinya, tinggal terima hadiah tersebut. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Kata Allah hanya murni buat engkau wahai Muhammad dan tidak bagi kaum mukminin yang lain. Jadi di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pernikahan, Nabi boleh menikah dari lebih daripada empat wanita. Rasulullah SAW menikah sampai sembilan apa? Wanita. Di antara keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah menikah dengan Zainab tanpa wali, tanpa uh, mahar, ya, tanpa saksi. Tapi yang menikahkannya langsung adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Zawajnakaha dalam surat Al-Hazab Allah sebutkan. Zainab tatkala setelah dicerai oleh suaminya Zaid bin Harithah, maka Allah langsung menikahkan Zainab dengan Nabi SAW tanpa perlu wali, tanpa perlu saksi, tanpa perlu apa? Mahar. Ini spesial buat siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan dengan pernikahan. Di antara hal yang merupakan keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi boleh menikah dengan seorang wanita yang menghadiahkan dirinya kepada Nabi tanpa mahar, tanpa mahar. Dan ini tidak berlaku bagi kita. Kita kalau para lelaki selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah harus pakai wali, harus pakai saksi, harus pakai apa? Mahar. Kemudian juga tidak boleh menikah lebih dari empat ya. Maksimal berapa? Empat. Satu aja nggak bisa habis, apalagi <laughs> satu aja sudah apa setengah mampus, apalagi apa? Apalagi empat ya. Tapi ada yang semakin banyak semakin gampang katanya. Jadi kita nggak boleh maksimal berapa? Empat. Nabi SAW boleh lebih dari empat. Boleh lebih dari empat. Dan tidak boleh seorang mengkiaskan dirinya dengan Nabi SAW. Karena ini murni hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya sebagian sahabat yang punya istri lebih dari empat dan dahulu di zaman jahiliyah mereka punya istri lebih dari empat. Waktu mereka masuk Islam, Nabi suruh menceraikan yang lainnya. Harus hanya meninggalkan berapa? Empat orang istri. Di antaranya juga keistimewaan Nabi, tatkala ada seorang wanita menghadiahkan dirinya, Nabi boleh menikahinya tanpa mahar. Ya. Adapun kita menikah harus dengan mahar, hukumnya wajib. Kalau terjadi pernikahan tidak disebut mahar, tetap harus dibayar namanya mahar al-mithil. Mahar mithil itu artinya apa? Kita membayar mahar tersebut kira-kira sesuai dengan mahar yang biasa diberikan kepada wanita semodel istri kita kita lihat mahar kakak kakaknya, kita melihat mahar iparnya misalnya, biasanya mahar wanita ini sekian. Maka tatkala kita menikah tanpa menyebutkan mahar, tetap mahar tersebut harus dibayar meskipun belakangan. Ya. Yang boleh menikah tanpa mahar cuma siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini dalam surat Al-Ahzab ayat 50, ya, In aradan nabiyyu ayastankihaha wa imra'atan nafsaha umra'atan mu'minatan in wahabat nafsa. Kalau ada seorang wanita mukminah yang menghadiahkan dirinya kepada Nabi SAW. alaihi Kalau Nabi ingin menikahinya, ya silakan menikah kata Allah, kan tapi kata Allah khalisatan laka min dunil mu'minin. Hanya murni bagi engkau wahai Muhammad. Selainnya enggak boleh. Oleh karena ada seorang wanita datang kepada Nabi dalam Sahih bukhari dia menghadiahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi melihat wanita tersebut, Nabi juga nazar, Nabi lihat atas, lihat bawah, lihat atas, lihat bawah. Nabi tidak tidak berhasrat kepada wanita tersebut. Namun Nabi diam aja. Mau suruh pulang gak enak ya. Dia sudah datang untuk apa? Menawarkan apa? Dirinya. Nabi diam, tidak ada komentar. Akhirnya ada seorang sahabat berkata, Ya Rasulullah, kalau kau tidak mau sama saya aja ya Rasulullah. <laughs> Kata Rasulullah SAW, silakan nikahi wanita tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh lelaki tersebut untuk mencari mahar. Kalau kepada Nabi gratisan, tapi kepada lelaki lain harus bayar apa? Mahar. Maka dia pun uh, pergi mencari mahar ya. Dia punya sarung cuma satu ya. Kalau jadikan mahar pakai apa? Miskin ternyata orang ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tamis walau khataman min hadid. Carilah meskipun hanya cincin besi. Dia pun cari, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Saya tidak punya apa-apa untuk jadi apa? Mahar. Subhanallah nekat, nggak punya apa-apa, menikah ya. Kenapa? Karena dia kasihan sama wanita ini. Dia, wanita ini sudah menawarkan dirinya kepada Nabi. Nabi dia aja, tidak nolak. Nabi juga menjaga perasaan wanita tersebut. Akhirnya dia ingin mengambil wanita tersebut, menjaga perasaannya. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ada yang kau hafalkan dari Al-Quran, yang mana saya hafal surat tertentu, maka Rasulullah SAW mengatakan, Zawajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Saya nikahkan kau dengan wanita ini dengan Al-Quran yang ada, yang kau hafal. Maksudnya apa kata para ulama? Yaitu kau mengajarkan Al-Quran tersebut kepada wanita ini. Karena wanita yang tidak paham, maka ajarilah. Kata para ulama, maharnya bukan Al-Qur'annya. Tapi maharnya adalah dari biaya mengajari wanita ini uh, upah dari mengajari Al-Quran, maka upah itulah yang menjadi apa? Menjadi mahar. Intinya, kata Allah, khalisatan laka. Menikah tanpa mahar ini hanyalah murni untuk engkau, wahai Rasulullah, kalau ada wanita yang menghadiahkan dirinya untukmu. Allah menggunakan kalimat khalisah, yang ingin perhatian kita adalah khalisah, maknanya murni. Murni. Contohnya lagi dalam ayat yang lain. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam surat Yusuf ayat 80 kata Allah falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Tatkala kakak-kakak Nabi Yusuf yang merayu Nabi Yusuf agar agar Binyamin digantikan agar Binyamin digantikan dengan salah seorang dari mereka jangan Binyamin adiknya Yusuf yang ditahan dan mereka tidak tahu bahwasanya menteri tersebut adalah Nabi Yusuf mereka merayu menteri tersebut ternyata menteri tersebut tidak mau menggantikan Binyamin dengan salah seorang dari mereka mereka putus asa kata Allah falamma stai asuminu tatkala mereka putus asa dari sang menteri yaitu Yusuf alaihissalam khalasu najiyah maka mereka pun murni berkumpul bisik-bisik di antara mereka Allah menggunakan kalimat khalasu artinya tidak ada orang lain yang ikut nimbrung murni mereka yang hanya berbisik-bisik tidak ada yang nimbrung dari luar jadi khalasu artinya apa mur murni contohnya lagi seperti dalam surat An-Nahl ayat ke-66 Allah berfirman Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Nuskikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igal lisharibin. Dan sungguhnya pada diri kalian itu dalam binatang ternak ya pada binatang ternak ada pelajaran bagi kalian. Nuskikum mimma fi butunihi kami keluarkan dari perut binatang ternak tersebut labanan khalisan susu yang murni. Kata Allah min baini farsin wa damin yang susu yang murni tersebut keluar di antara kotoran dan darah. Ya. Jadi, kalau kita ingin tahu makna dari kemurnian, keikhlasan, perhatikan ayat ini. Allah menyebutkan Allah mengeluarkan susu yang murni, yang bersih, dikeluarkan di antara darah dan kotoran. Itu yang namanya murni. Itu namanya ikhlas. Kalau kita melihat susu, kita tidak akan dapati satu tetes darah pun dalam susu tersebut. Dan kita tidak akan dapati satu titik kotoran pun dalam dalam susu tersebut. Itulah susu yang murni. Seandainya susu tersebut ada tercampur dengan setes darah, kita bilang nggak murni, ada kotorannya. Kalau kita lihat susu tersebut ada satu titik ya, dua gram, satu ons misalnya ada kotorannya, kita bilang nggak murni susu ini, ada kotoran yang tercampur. Maka itulah maknanya ikhlas, memurnikan niat semata-mata hanya kepada karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kalau ada orang beribadah kemudian niatnya digandakan, tidak murni untuk Allah dan juga untuk selain Allah. Maka inilah orang-orang yang melakukan kesyirikan, terjerumus dalam riya. Dalam hadis qudsi, dalam riwayat Muslim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana agna syuraka anisyirk." Man amila amalan asyraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan. Aku tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang beramal suatu amalan, kemudian dia mengambil syarikat selainku, maka aku akan tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Aku tidak akan pedulikan dia. Kapan Allah mengetahui kita beribadah, berharap kepada Allah dan juga berharap pujian dari manusia, Allah akan tinggalkan kita. Allah tidak akan pedulikan kita. Karena Allah tidak butuh dengan syarikat. Allah tidak butuh dengan syarikat. Jadi itulah yang namanya ikhlas para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas ini pembahasannya luas. Kita ikhlas dalam segala hal ya. Ikhlas tatkala salat, ikhlas tatkala hajian dan haji ini dan haji dan umrah ini adalah pintu-pintu yang sangat memudahkan orang terjerumus dalam dalam ria. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala haji wada, beliau berkata, Allahumma ya hajjatun la riya fiha, la riya la riya fiha wala sum'ah. Ya Allah, aku berhaji dengan haji yang tidak riaknya dan tidak ada sumahnya. Dan ini Rasulullah SAW tidak pernah sebutkan dalam sholat, dalam puasa tidak. Kenapa? Karena sholat dan puasa ya kurang rentan menyebabkan riak. Beda dengan haji dan umrah. Haji dan umrah ini sangat rentan menjerumuskan orang dalam apa? Riak. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Beda kalau sholat, kita mau bangga. Saya sholat lima waktu loh, semua orang juga sholat lima waktu. Apa yang mau kau sombongkan? Saya puasa bulan Ramadan loh, ya, semua orang juga puasa bulan apa? Ramadan. Dia tidak sulit untuk riak gara-gara puasanya. Beda kalau dia puasa Senin Kamis ya mungkin dia bisa ria. Kalau dia sholat malam mungkin dia bisa ria. Tapi haji tidak semua orang bisa apa? Berhaji. Oleh karenanya Rasulullah SAW beri peringatan. Allahumma hajjatan la ri'a fiha wa la sum'a. Ya Allah inilah hajiku. Tidak ada riaknya, tidak ada sum'ahnya. Karena dia sangat rentan menjerumuskan orang dalam eh, ria. Oleh karenanya ikhlas dalam segala dalam segala hal peribadatan seluruhnya. Dalam sedekah kita harus ikhlas. Dalam sholat kita harus ikhlas dalam puasa kita harus ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji dan umrah juga harus ikhlas. Bahkan di antaranya dalam berdakwah kita juga harus ikhlas. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala tatkala e, menjelaskan tentang tafsir surat Yusuf di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Jadi Allah mengatakan, Allah menyuruh Nabi untuk berkata, "Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala." Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, ini peringatan bagi orang-orang yang menyeru kepada dirinya. Ada orang dia berdakwah, namun pada hakikatnya dia tidak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berdakwah kepada dirinya. Kepada organisasinya, kepada pondoknya misalnya, kepada masjidnya, bukan kepada Allah. Dalilnya apa? Dalilnya kalau ada ustadz yang lain misalnya berceramah dia hasad, dia dengki. Kenapa? Berarti dia berdakwah bukan kepada Allah tapi kepada dirinya. Kalau dia berdakwah kepada Allah, maka siapapun berdakwah dia dukung. Yang penting semuanya berdakwah kepada kebenaran. Tapi tatkala dia mendapati ada orang lain mungkin dakwahnya lebih ramai, lebih didengar, maka dia pun hasad, dia dengki, tersiksa hatinya. Berarti selama ini dia berdakwah bukan kepada Allah, dia berdakwah kepada dirinya. Dia tidak menganggap orang lain ngaji benar kecuali kalau ngaji dengan dia, baru dia mengatakan sudah ngaji. Kalau nggak ngaji sama dia tidak menganggap bahwasanya orang sudah ikut pengajian. Ini juga orang tidak berdakwah kepada Allah tapi berdakwah kepada dirinya. Hati-hati ya, seorang masuk dalam medan dakwah harus mengikhlaskan niatnya. Kalau ada orang enggak ngaji sama orang lain alhamdulillah mengurangi tugas kita sebagai dai. Ngapain orang harus ngaji sama kita tok? Mau ngaji sama siapa saja yang penting di atas kebenaran nggak jadi nggak jadi masalah. Kapan kita menganggap orang hanya dianggap ikut pengajian kalau ikut ngajian sama kita berarti kita tidak menyuruh kepada Allah tapi menyuruh kepada pribadi. Ini hati-hati. Ini berarti kita tidak ikhlas dalam berdakwah. Sama seperti seorang mengadakan pengajian harus lewat kami, harus lewat panitia kami. Kalau tidak lewat panitia kami, tidak dianggap pengajian tersebut. Harus kami yang jadi panitianya. Ini berarti Anda tidak berdakwah di jalan Allah. Tapi Anda berdakwah kepada tim Anda. Ini juga tidak benar. Berarti Anda tidak ikhlas. Kalau Anda ikhlas, yang penting dakwah berjalan. Lewat siapa saja, yang penting dakwah berjalan, Alhamdulillah, pengajian ada, Alhamdulillah, tinggal masalah pengaturan saja. Oleh karena hati maksud saya keikhlasan itu dalam segala hal. Bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam puasa. Bahkan dalam menyuruh di jalan Allah juga harus apa? Harus ikhlas. Jangan sampai seorang menyuruh kepada dirinya sendiri. Iya. Sehingga mengajari murid-muridnya untuk taklid kepada kepada dirinya sehingga akhirnya tidak menghargai orang lain bahkan mencari-cari kesalahan para dai yang lain. Tapi para hadirin subhanahu wa taala Saya menyebutkan dari halaman 25 uh, eh, sampai halaman ke ke 58 ya. Halaman 25 sampai ke 58 adalah tentang faedah-faedah dari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya apa saya ingin menyampaikan bahwasanya ikhlas adalah ibadah yang berat. Ya, dan dia penentu membuat pahala menjadi besar ya, buat pahala diterima atau tidak, ya. Karena itu ibadah yang spesial yang berat, maka manfaatnya juga sangat luar biasa. Faedahnya pun sangat luar biasa. Saya sebutkan ada sembilan poin tentang keutamaan orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Uh, saya sebutkan secara singkat ya, ya, karena tidak semua ada yang punya buku ya. Saya sebutkan secara singkat yang pertama, di antara keistimewaan ikhlas, ikhlas merupakan sebab diampuninya dosa. Ikhlas merupakan sebab diampuninya dosa. Ini telah saya sebutkan tadi dalil tentang seorang wanita yang dia memberi minum kepada seekor anjing. Wanita pezina, gara-gara dia ikhlas memberikan minum kepada seekor anjing, maka dosa zinanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bukan karena minumkan seekor anjing itu hanya sebab, tapi yang paling utama adalah apa? Hati dia, keikhlasan dia tatkala dia memberi minum kepada seekor seekor anjing tersebut ya. Sampai dalam hadis yang lain ya, ada seorang yang yang dia hanya memindahkan gangguan dari jalan. Dia berjalan di tengah jalan tahu ada gangguan, dia hilangkan. Dia khawatir ada seorang muslim yang terganggu dengan gangguan tersebut. Gara-gara itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang paling sederhana. Makanya Nabi SAW mengatakan al-imanu bit'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari keimanan adalah kalimat la ilaha illallah. Wa dan yang paling rendah dari cabang keimanan imatatul ada anit tarik menghilangkan gangguan dari jalan. Itu amalan yang paling rendah, iman yang paling apa? Yang paling rendah. Namun kalau ada seorang melakukannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi eh, rahmat Allah luas. Allah melihat orang ini ikhlas gara-gara dia pindahkan ada batu di tengah jalan dia pindahkan, ada kayu dia pindahkan dari tengah jalan, ada paku dia jangan sampai kena mobil orang, dia hilangkan. Kalau dia ingat kepada Allah bisa jadi itu sebab Allah ampuni dosa dosa-dosanya. Sebagian datang dalam sebagian hadis ada seorang menghilangkan gangguan dari jalan, Allah ampuni dosa-dosanya. Bukan karena amalan tersebut, amalan tersebut sepele. Amalan ini lebih ringan daripada sholat. Sholat lebih jauh lebih tinggi daripada amalan ini. Namun bisa jadi tatkala dia melakukan amalan ini benar-benar dia tulus ikhlas kepada Allah dengan sebab tersebut Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu saya semua sebutkan dalam halaman 30 33 ya. Ya, tentang lelaki tadi. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, walau antalqa akhaka biwajhin talib." Janganlah kalian meremehkan amalan sedikit pun, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dalam kondisi senyum. Senyum kepada saudara amalan yang sangat ringan. Mungkin kita sepelekan, mungkin kita tidak anggap amalan tersebut. Namun Nabi melarang kita menyepelekan. Maka dia mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian meremehkan amalan apapun meskipun senyum waktu bertemu dengan apa? saudara. Bisa jadi Anda waktu senyum ikhlas, bisa jadi sebab diampuni dosa-dosa Anda ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah, Allah memberikan rahmatnya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda pun kalau senyum usahakan ikhlas ya. Ketemu orang apa? Senyum. Jangan waktu mau nawar buku saja baru apa? Eh murahin dong, baru senyum nomor barang baru senyum. ini senyum ada maunya ya. apa-apa, senyum juga boleh. Itu maksud saya, ketemu dengan saudara, berusaha senyum. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun orang yang kita temui tadi bukan orang kaya. Bukan orang terhormat, bukan bukan orang apa? Terpandang. Kenapa? Dia seorang mukmin. Saya disunahkan untuk senyum dengan apa? dengan dia. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang ini tidak ada kita harap dunia dari dia dan dia tidak pernah kita tidak pernah punya hutang budi sama dia, tapi kita senyum kepada dia karena dia seorang mukmin. Selama dia seorang mukmin, dia saudara kita dan Nabi menyuruh kita untuk senyum kepada sesama saudara mukmin. Dan jangan kita remehkan ibadah tersebut. Kita senyum kepada orang tersebut meskipun dia mungkin tidak balas dengan senyuman yang lebih hangat atau yang sama-sama hangat atau mungkin dia mukanya cemburu. cuekin aja. Allah sudah catat, malaikat sudah catat bahwasanya kita tersenyum karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara di antara uh, faedah keikhlasan, ya, saya sebutkan halaman 35, ikhlas menjaga seorang wanita seorang sehingga tidak terjerumus dalam fitnah wanita. Ya, seorang laki yang ikhlas dalam ibadahnya, suatu saat jika dia terjebak dalam fitnah wanita, Allah akan jaga dia. Dan dalil akan dalil kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam seorang yang ikhlas, rajin beribadah kepada Allah. Tatkala dia terjebak dalam fitnah yang luar biasa, fitnah wanita, Allah mengatakan, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, innahu min al mukhlasin." Demikianlah kami palingkan Yusuf dari perbuatan uh, buruk dan ke, perbuatan keji dari zina, ya. Kenapa? Innahu min al mukhlasin. Karena dia seorang dari hamba-hamba yang terpilih. Dalam tafsiran yang lain, karena dia adalah seorang hamba yang ikhlas. Karena dia seorang hamba yang apa? ikhlas. Nabi Yusuf di kita telah sering disebutkan diuji dengan ujian yang sangat berat, ya. Berduaan dengan seorang wanita, wanita tersebut juga sangat cantik jelita, wa qatil abwab dan dia sudah e, menutup pintu-pintu, walaupun qad hammad bih, wanita tersebut sudah kebelet terhadap Nabi Yusuf. Allah sebutkan juga wa hamma biha, Nabi Yusuf pun sudah tergerak hatinya, ya. Dia manusia, dia lelaki, ya tergerak hatinya terkala melihat seorang wanita yang cantik jelita, apalagi pintu sudah dikunci seluruhnya, apalagi wanita ini cantik jelita, apalagi wanita ini berias dirinya, ya sudah sudah lengkap sarana untuk menjerumuskan Nabi Yusuf dalam alaihissalam dalam kemaksiatan. Namun Allah selamatkan dia. Kenapa? Karena dia ikhlas sebelumnya. Karena dia ikhlas sebelumnya. Dan ini adalah perkara yang sangat berat. Kenapa? Karena kalau seorang laki sudah digoda dengan wanita, saya katakan syahwat kalau sudah menimpa seorang lelaki atau wanita, kalau masih di awal-awal syahwat, dia masih bisa tepis, dia masih bisa. Tapi kalau sudah syahwat sudah berkobar, bergejolak dalam hati, mustahil dia selamat kecuali diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau syahwat sudah terlanjur bergejolak, sudah terlanjur berkobar dalam dada, maka apapun yang terjadi dia tidak pedulikan. Yang dia inginkan bagaimana dia bisa melampiaskan syahwat tersebut. Lihatlah para wanita tatkala mereka melihat Nabi Yusuf lewat, melihat mereka terpedaya dengan terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, kata Allah, Wa qata'na aydiyahunna. Mereka pun potong tangan-tangan mereka dalam kondisi tidak apa? Sadar. Kenapa? Syahwat sudah bergejolak. Sehingga tatkala mereka motong tangan mereka, mereka tidak sadar. Syahwat mereka sudah menggebu-gebu. Makanya seorang tatkala misalnya dia melihat kecantikan seorang wanita, seorang laki, kalau dia lihat sekilas, dia masih bisa menahan syahwatnya. Dia bilang apa? Astagfirullah ya. Tapi kalau dia sudah melotot, dia mengamati dan mendalami ya repot. Kemudian melihat yang macam-macam, semoga kemudian syahwatnya sudah bergelora, mustahil dia selamat. Mustahil dia apa? Selamat. Ya. Karena apa? Karena seorang laki kalau sudah e, tergerak syahwatnya, sudah pergi tiga perempat akalnya. Tinggal berapa? Tinggal seperempat. Sebagian sudah hilang seluruh akalnya. Ya. Kenapa? Karena syahwat kalau sudah bergejolak, seorang sulit untuk apa? Menghadapinya. Kecuali diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara hal yang bisa menyelamatkan seorang dari fitnah wanita adalah keikhlasannya sebelumnya. Keikhlasannya sebelumnya. Oleh karena perhatian kalau subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu kapan kita digoda oleh seorang wanita. Demikian juga seorang wanita tidak tahu kapan dia digoda oleh lelaki. Ya, fitnah wanita bagi laki, fitnah laki bagi bagi wanita. Namun jika sebelumnya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selamatkan kita dari fitnah tersebut ya tatkala kita di hadapan fitnah tadi. Kemudian e, orang yang ikhlas yang ketiga akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat ya, hari yang sangat dahsyat tatkala matahari turun dalam jarak satu mil, kemudian keringat bercucuran, manusia dikumpulkan ala sa'idin wahid di dataran yang serata ya, tidak ada tumbuhan, semuanya terbuka sehingga tidak ada yang bisa bersembunyi, la yakhfa la takhfa minkum khafiyah, tidak ada satupun yang tersembunyi si Allah Subhanahu wa taala Kenapa? Dataran rata, tidak ada gunungnya, tidak ada lembahnya, tidak ada pohonnya, tidak ada pelangnya. Semua orang akan terkumpul dari awal sampai akhir. Semuanya kelihatan. Matahari dalam jarak satu mil. Keringat bercucuran. Di antara orang-orang uh, yang dinaungi oleh Allah pada hari tersebut, ada orang-orang dinaungi di bawah naungan arsy Allah. Sehingga tatkala manusia seluruhnya pada kepanasan, mereka dalam kondisi mendapat teduhan. Teduhan dari eh, naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tujuh golongan yang Nabi sebutkan di antaranya adalah orang yang ikhlas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Itu seorang laki yang dia berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya apa? Dia berusaha menyembunyikan amalan yang dia lakukan. Dia tidak ingin mengobrol, tidak ingin mengumbar apa yang pernah dia lakukan. Ya, dia sembunyikan seluruh amalan dia. Dan ini adalah kinayah yang sangat indah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyebutkan antara tangan kanan dengan tangan tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kiri adalah teman dekat tangan kanan. Ternyata dan apa yang dilakukan oleh tangan kanan, tangan kiri mengetahuinya. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia sembunyikan sedekah dia sampai-sampai tangan kiri tidak tidak tahu. Ya, maka seorang berusaha menyembunyikan amalan yang dia lakukan. Dan ini bukti bahwasanya diikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang belajar untuk ridho kalau Allah sudah tahu. Dia untuk qanaah dia sudah puas kalau Allah sudah tahu. Tatkala dia sudah kona'ah, sudah puas, Allah sudah tahu apa yang dia lakukan, dia tidak berharap untuk diketahui oleh orang lain. Kata dia yang penting Allah sudah tahu, selesai urusan. Saya berjalan ke Masjid Nabawi, saya umrah, saya bersedekah, yang penting Allah sudah tahu, selesai urusan. Ya. Apapun yang saya lakukan, Allah sudah tahu. Kalau Allah sudah tahu, ya sudah. Saya berbakti kepada orang tua, saya ramah sama istri. Allah sudah tahu saya baik, nggak perlu saya obral, tidak perlu saya gembar-gemborkan. Mereka kan tidak perlu kalau kita berbuat baik kemudian kita kita publish di Facebook, alhamdulillah hari ini saya beri hadiah kepada ibu saya. Tidak eh, perlu. Ingat, berbakti kepada orang tua amalan yang sangat luar biasa. Tidak perlu Anda publish. Ya. Hari ini alhamdulillah saya cium kening istri saya. Iya, cium kening istri berpahala, tapi tidak perlu apa di di publish ya. Apalagi bikin cemburu orang lain. Subhanallah. Itu laki-laki dia cium kening istrinya. Saya perempuan tidak pernah dicium sama suami saya. Ya. Oleh karenanya para hadirin maksud saya, kita berusaha menyembunyikan amalan ibadah. Amalan ibadah apa saja yang kita lakukan, ya, apalagi berbakti kepada orang tua, baik terhadap anak istri, tidak usah kita pamer-pamerkan. Allah sudah tahu, ya sudah alhamdulillah. Kita boleh menyebutkan amalan tersebut kalau ada maslahatnya. Di antaranya untuk memotivasi misalnya atau untuk menghilangkan tuduhan yang tidak-tidak, maka ini boleh. Ya. Misalnya kita sering memberi hadiah kepada ibu kita. Tahu-tahu kakak kita, kita selalu sembunyikan hadiah tersebut. Tahu-tahu kakak kita nuduh kita, kamu pelit. Punya harta tidak pernah kasih apa-apa sama ibu. Maka saat itu kita bongkar tidak apa-apa. Itu nggak benar. Saya sering kasih hadiah kepada apa? Ibu misalnya. Jadi dalam rangka untuk apa? Menolak apa? Tuduhan. Contohnya ada orang datang sama kita, kita ini alhamdulillah punya mobil, punya rumah, kamu ini udah punya rumah, punya mobil, nggak pernah hajian. Padahal kita sudah apa? Hajian lima kali, misalnya maka kita tidak apa-apa kita karena itu amalan kita untuk menepis tuduhan kita bilang alhamdulillah saya sudah haji kok alhamdulillah 20 tahun lalu saya sudah haji waktu kamu masih miskin saya sudah haji <laughs> itu tidak apa-apa tapi jangan bilang saya sudah haji alhamdulillah lima kali ah, ini lima kali ini ria cukup anda bilang saya sudah apa haji tidak usah bilang sudah lima lima kali kayak jengkel akhirnya ria jangan sudah saya sudah haji alhamdulillah tidak benar sudah 20 tahun sudah haji alhamdulillah sudah menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Yang empat kalinya nggak usah disebutin. Itu antara kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau saya menyebut amalan kebajikan itu boleh-boleh saja dalam rangka menepis tuduhan atau dalam rangka motivasi, ya. Tapi benar-benar murni motivasi, bukan motivasi sekalian ria ya. Barang siapa yang motivasi sekalian ria tetap aja hukumnya apa? Ria ya. Ustaz, saya ingin publish amalan saya di uh, Facebook. Tujuannya apa? Ya saya ingin pamer tapi sekalian motivasi ya tidak ada. Kalau motivasi sekalian pamer tetap nilainya apa? Pamer. Tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh orang-orang berzakat kata Nabi SAW, sodakotan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sedekah diambil oleh orang kaya dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Oleh karenanya perlu orang kaya langsung beri zakat kepada orang miskin sehingga orang miskin tidak seudon kepada orang kaya. Orang miskin tahu si kaya ini meskipun dia kaya namun dia kasih sedekah kepada kita, dia kasih Eh, zakat kepada kita sehingga tidak ada hasad, tidak ada tuduhan yang tidak-tidak. Namun asalnya seorang menyembunyikan amalan dia. Kalau dia sholat malam jangan cerita sama orang lain. Cukup dia istrinya tahu, dia istrinya yang tahu. Tidak perlu cerita sama orang orang lain. Kalau dia bersedekah, rajin baca Quran tiap hari, tidak usah cerita sama orang lain. Ya. Berusaha dia baca Quran, kemudian dia sholat malam, jangan cerita sama orang lain. Bersedekah, tidak usah cerita sama orang lain. Kalaupun kita ikhlas kita cerita sama orang lain, maka pahala kita akan berubah dari pahala yang tinggi menjadi pahala yang kurang. Jadi menampakkan amal soleh kalau ikhlas boleh kata Allah Subhanahu Wa Taala in tubudus sadaqati fani imahi. kalau kalian menampakkan sedekah maka itu baik wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum tapi kalau kalian sembunyikan lantas kalian berikan kepada fakir miskin maka itu maka itu lebih baik ini dalil bahwasanya amalan yang ikhlas yang disembunyikan pahalanya lebih besar daripada amalan yang ikhlas yang dinampakkan. Amalan dinampakkan boleh tapi harus ikhlas. Tapi pahala disembunyikan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan keikhlasan saya sebutkan pada halaman 45 yaitu amalan-amalan orang yang ikhlas yang bersifat duniawi akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah engkau beri nafkah kepada istrimu dengan kau berharap wajah Allah kecuali Allah akan kasih pahala kepada engkau bahkan suapan yang kau berikan kepada istrimu jadi kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, saya beri makan, saya cari harta buat istri saya, saya belikan hadiah buat istri saya, saya belikan emas buat istri saya, saya ajak umroh istri saya karena Allah dapat pahala. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan kita suapkan suapan nasi kepada istri kita, ini pun dapat pahala jika karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, posisi suami tatkala memberi suapan kepada istri itu benar-benar permasalahan duniawi. Hampir-hampir akhirat terlupakan. Ya, kenapa? Lagi mesra ini, lagi apa? lagi mesra, lagi nyuap-nyuapin apa? Eh, kapan Anda suapin istri Anda? Kapan? Kalau lagi apa? Mesra. Kapan terakhir suap istri Anda? Waktu malam pertama saja. 20 <laughs> tahun yang lalu. Jadi maksud saya, kondisi seorang suami nyuapin istri itu kondisi lagi mesra, hampir-hampir akhirnya terlupakan. Kondisi mesra seperti itu pun kalau ikhlas karena Allah dapat apa? Pahala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Wa fi buti ahadikum sadaqah." Anda menggauli istri Anda sedekah. Kalau orang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia tahu ini kewajiban dia untuk perintah Allah agar dia menyenangkan hati istrinya. Dapat pahala. Ini bedanya antara orang ikhlas dengan orang tidak ikhlas. Kalau orang tidak ikhlas, perbuatan duniawinya jadi perbuatan biasa tidak ada nilai pahala. Adapun orang ikhlas, maka perbuatan yang duniawi bisa bernilai pahala di sisi Allah dengan syarat dia mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjadi ringan. Tatkala kita coba bayangkan kita mengeluarkan uang untuk biaya anak-anak kita berat, biaya sekolah mahal, beli ini, beli anu, tapi ikhlas karena Allah semuanya jadi ringan. Ya, belikan emas buat istri karena Allah jadi ringan. Karena kita dituntut untuk menarik hati istri kita agar istri kita cinta kepada kita. Kita berikan hadiah karena Allah semuanya menjadi apa? Ringan, tidak ada yang berat. Kapan kita tidak ikhlas maka terasa berat, terasa berat. Tapi perhatian yang Subhanahu wa taala yang kelima, halaman 47, ikhlas mewujudkan membantu mewujudkan cita-cita. Banyak orang punya cita-cita namun tatkala dia tidak ikhlas, tidak tulus cita-citanya, tidak terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin ikut kepada engkau." Tujuannya adalah agar panah anak panah masuk di leherku sini dan tembus di sebelahnya. Dia ingin mati syahid. Waktu Rasulullah SAW berikan kepada dia gonima, dia mengatakan, bukan karena gonima saya ikut anda, wahai Rasulullah. Tetapi saya ingin ikut anda dalam peperangan, agar anak panah masuk di leherku sini dan keluar sebelahnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Intas yasduka. Kalau kau tulus, maka Allah akan kabulkan permintaanmu. Dan benar, akhirnya diikut dalam peperangan dan benar dia meninggalnya, ada anak panah yang masuk lehernya, kemudian tembus di sebelahnya. Ya, Maka Rasulullah SAW mengatakan, Sadaqallah fasaddaqahu. Dia telah jujur kepada Allah, dia tulus kepada Allah, maka Allah pun mengabulkan permohonan permohonannya. Oke, perhatian Allah Subhanahu wa Seorang kalau dia kita dapati sebagian orang, dia tulus cita-cita ingin naik haji. Bahkan petani pun bisa naik haji. Kenapa? Dia benar-benar bertekad, bertekad, maka Allah akan mudahkan jalannya. Ada seorang dia bertekad ingin punya pondok, maka Allah mudahkan jalannya ingin akan punya pondok. Ada orang ya, mungkin dia bukan orang kaya tapi dia bertekad ingin bisa bangun masjid dan Allah mudahkan jalannya untuk bangun masjid. Ya. Saya punya eh, peserta pengajian, ya. mau dikatakan murid boleh, dikatakan para peserta kajian karena saya isi kajian rutin uh, di sana ya. Ada seorang TKI supir, ya. rumahnya di Malang. Subhanallah dia supir, namun dia bisa bangun masjid di mana? Di Malang. Untuk ada supir bangun masjid ya. Jangankan supir ya, kadang-kadang direktur aja tidak bisa bangun apa? Masjid. Tapi dia syukur, dia bertekad untuk bisa bangun masjid dan Allah mudahkan jalannya. Akhirnya dia bukan bukan dapat sumbangan banyak, tidak. Ya, dari gaji dia dia sisihkan, dia sisihkan. Akhirnya dengan dia mulai seperti itu, ada yang nyumbang dikit-dikit, majikannya nyumbang dikit-dikit, ada orang jual tanah murah akhirnya bahkan diwakafkan. Kenapa? Dia punya tekad sejak awal dan akhirnya masjidnya pun bang ter, apa, terbangun sekarang dan dilaksanakan sholat Jumat di masjid tersebut. Dan mudah-mudahan saya bisa kunjungi masjid tersebut. Intinya saya lihat ternyata orang kalau sudah bertekad tulus karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan apa? jalannya. Allah akan mudahkan jalannya. Ini di antara keutamaan ikhlas, Allah akan mudahkan cita-cita orang yang ikhlas. Tapi para hadirin, yang sisanya baca sendiri ya. <laughs> yang nomor 6 sampai nomor 9 baca sendiri. Baik, kita lanjut pada bahasan berikutnya tentang masalah ria. Dan ini yang, yang yang topik utama dalam bahasan kita adalah berjihad melawan ria ya. E, eh, ria dari bahasa Arab asal dari roa yuroi, artinya memperlihatkan, memperlihatkan. Namun ini sudah menjadi istilah seorang beribadah karena mengharap pujian dan sanjungan ya atau dilihat oleh orang orang lain. Jadi segala ibadah yang dilakukan untuk disebut-sebut, untuk disanjung, untuk dipuji disebut dengan istilah ria. Kalau para ulama mengatakan ria adalah ingin dilihat, kalau summa ingin disebut-sebut, ya. ingin disebut-sebut. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, akhwafu uh, kata Rasulullah SAW, ya, dalam saya sebutkan dalam halaman 65 kata Rasulullah SAW ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnahnya dajjal kulna bala kami katakan tentu ya Rasulullah fitnah apakah itu faqala asyirkul khafi kata Nabi SAW syirik yang samar An yakuma rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yarwa min nadhari rajulin. Yaitu seorang berdiri kemudian dia sholat, dia bagus-baguskan sholatnya karena dia tahu ada orang sedang memperhatikan dia apa? Sholat. Ini disebut dengan syirik kecil. Itulah ria. Ya. Dia beramal, dia memperbagus sholatnya karena ada orang lain yang memperhatikan. Rasulullah SAW mengatakan ria ini lebih Nabi, Nabi takutkan daripada fitnahnya Dajjal. Kenapa bisa demikian? Karena fitnah Dajjal itu hanya muncul di akhir zaman. Dan fitnah Dajjal itu kalau orang beriman insya Allah selamat dari fitnah tersebut. Ya, meskipun fitnahnya luar biasa. Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Dia bisa menurunkan. Kalau dia mengatakan kepada langit, wahai sama amtiri, wahai langit turunkan hujan, langit akan turunkan hujan. Dia mengatakan wahai ardu ambiti, kalau ada tanah kering dia bilang tumbuhkan tumbuhan akan tumbuh tumbuhan langsung. Ya. Luar biasa. Bahkan dia bisa menghidupkan yang mati. Ya. Dan sebenarnya Nabi jelaskan bahwasanya tidak ada yang hidup, tapi ada syaitan yang menjelma menjadi mayat tersebut seakan-akan apa? Hidup. Dan dia mengaku sebagai sebagai Tuhan dan dia berjalan sangat cepat sehingga banyak orang yang terpedaya dengan Dajjal dan akhirnya beriman kepada Dajjal. Dan ini sangat berbahaya di akhir zaman. Sekarang aja ada dukun yang dukun-dukun kerocok-kerocok saja banyak orang yang terpedaya. Ya. Ada dukun saja baru bisa nemukan barang hilang, ketemunya sekali, yang seratus barang hilang nggak bisa ketemu, itu saja banyak orang yang apa? Percaya. Ada dukun hanya bisa menyembuhkan satu penyakit, yang lima ratus orang yang mati semua, itu pun banyak orang apa? Percaya. Ada dukun yang mungkin bisa, bisa, bisa baru terbang satu meter, banyak orang sudah percaya. Apalagi kalau dajjal muncul. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung kepada dajjal setiap sholat. Kenapa ada dajjal-dajjal mukaddimah, dajjal-dajjal kecil ini, dajjal-dajjal apa? Dukun-dukun itu dajjal-dajjal junior. Belum kalau muncul dajjal super. Ya. Namun fitnah ria lebih ditakuti oleh Nabi daripada fitnah dajjal. Kenapa? Dajjal hanya muncul sekali di akhir zaman. Dan yang terpedaya oleh dajjal hanya orang munafik dan orang-orang kafir. Adapun orang beriman tidak akan terbawa oleh oleh fitnah dajjal. Berbeda dengan ria, ria penyakit bisa timbul setiap saat. Dan menimpa orang-orang yang yang beriman. Ya. Oleh karenanya pembahasan tentang bahaya ria perlu kita ulang-ulang. Saya katakan bukan cuma Anda yang perlu diingatkan dari bahaya ria. Para ustadz juga perlu diingatkan. Para dai juga perlu untuk diingatkan, para donatur perlu untuk diingatkan. Ya. Yakinlah bahwasanya amal soleh Anda sebesar apapun, kalau Anda meninggal dunia, maka tidak ada yang bermanfaat. Semua yang ada riaknya akan dipinggirkan oleh Allah. Yang bermanfaat hanya yang ikhlas. Ya, hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi khawatir dengan penyakit riak. Karena ini setiap saat bisa menghantui kita, bisa menyerang kita setiap saat. Maka kita harus berjihad melawan penyakit penyakit e, tersebut ya. Seorang berdiri, kemudian dia sholat, kemudian dia bagus-baguskan sholatnya karena dia tahu ada orang yang melihat. Seorang baca Quran, Baca Qur'annya biasa, namun kadang ada orang dia ingin dipuji, dia bagus-baguskan bacaan Qur'annya supaya dipuji oleh orang orang lainnya. Seorang tertidur, begitu lihat orang lihat dia subhanallah berpura-pura zikir. Sebelumnya tadi <laughs> gitu tiba-tiba zikir. Karena dilihat oleh orang lain. Seorang ceramah karena dia tahu ada pejabat yang hadir atau ada orang lain ada dia bagus-baguskan ceramah padahal sebelumnya dia ceramah tidak seperti seperti itu. Ini semua adalah ria. Seorang imam biasanya dia sholat maghrib Rakaat pertama kul wallahu ahad, rakaat kedua kul ardu birabbin nas, begitu ada pejabat datang, rakaat pertama dia ganti jadi dengan surat Al-Baqarah, rakaat kedua dengan surat Ali Imran. Kenapa? Dia ingin pamer bahwasanya dia banyak hafalannya. Oleh karena perhatian subhanahu wa taala ini semua riya, ini namanya syirik yang yang samar yang menyebabkan ya seorang bisa terjerumus dalam neraka jahannam. Oleh karena Rasulullah mengatakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasa'aluhu mereka bertanya, apa ini dimaksud dengan syirik kecil? Kata Nabi SAW, ar yaitu seorang beramal soleh karena ingin dilihat oleh orang orang lain. Para hadirin yang telah Subhanahu wa taala, eh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang eh, perumpamaan ria, perumpamaan yang menyedihkan ya, yang sangat buruk. Saya sebutkan dalam surat dalam halaman 62 di mana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Kata Allah, "Kalladzi yunfiku malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir." Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Kata Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang berinfak menginfakkan hartanya karena riya kepada orang-orang. Famathaluhu dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Perumpamaan orang yang riya yang berinfak riya Famathalu kamathali Safwan, perumpamannya seperti batu yang licin. Alaihi turab, di atas batu tersebut ada tanah. Orang yang melihat batu tadi menyangka bahwasanya orang yang melihat batu tadi menyangka bahwasanya tanah ini tanah subur. Kenapa tanahnya berada dia tidak batu yang yang yang yang licin tidak kelihatan, yang dilihat adalah apa? tanah. Dan orang yang melihat tanah tersebut menyangka kalau ditanam tumbuhan langsung tumbuh. Kenapa tanahnya subur? Ternyata tanah subur tersebut hanya fata morgana. Tanah subur tersebut hanya tanah yang numpang di atas batu yang licin. Fa'asabahu wabilun. Dia bukan subur asli, tapi dia hanya tumpang di atas batu yang licin. Tidak bisa ditanam oleh tanaman. Tidak bisa menumbuhkan tanaman. Karena ya fa'asabahu wabil, tatkala ditimpa dengan hujan yang deras, fatarakahu dan maka tanah semua, tanah tersebut semuanya hilang, yang tersisa hanyalah batu yang licin, tidak bisa ditanam sama sekali. Itulah perumpamaan orang yang ria. Orang yang ria, dia melakukan ibadah, dia bayar zakat, dia puasa, dia sholat, sedekah, macam-macam. Orang yang lihat, Masya Allah, orang ini luar biasa amalannya. Namun sungguhnya dia tidak punya amalan. Ya, karena amalan tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dilakukan karena apa? Karena ria. Orang yang lihat seperti tadi seperti tanah yang subur yang mudah ditanami oleh tumbuhan ternyata terkena hujan hilanglah seluruh tanah tersebut. Ya maka orang yang riak pun tersebut dia seakan-akan menipu dirinya dan menipu orang lain. Dia mengesankan dirinya ikhlas, mengesankan bahwasanya amalannya luar biasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia melakukan semuanya karena ingin dipuji oleh masyarakat, oleh manusia sehingga amalnya tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala eh, di antara hal yang menjelaskan akan bahaya ria sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya ria itu e, disebut oleh Ibnu Taimiyah dengan syahwat. Seorang ingin tersohor, seorang ingin terkenal, seorang ingin diakui itu syahwat. Kata Ibnu Taimiyah syahwat khafiyah, yaitu syahwat yang tersembunyi. Dinamakan oleh Ibnu Taimiyah syahwat kenapa? Karena orang mengejar hal tersebut. Sama seperti seorang laki kalau dihadapkan di hadapannya seorang wanita cantik maka dia punya syahwat untuk mendekati wanita tersebut. Tatkala seorang lapar dihadapkan di depan dia ada makanan yang enak, maka dia pun punya syahwat untuk makan makanan tersebut. Sama orang ingin dikenal, ingin di, eh, diakui itu syahwat. Itu syahwat. Maka seorang harus lawan. Namanya orang ingin diakui, ingin dia omongannya yang pertama didengar, tidak ingin ada yang dia ingin di semua wajah menuju kepada dia. Dia tidak ingin ada saingan yang lain. Ini syahwat. Akhirnya apa dia tidak menghargai orang lain. Kalau ada yang lain dia jelek-jelekan. Kenapa? Dia ingin semua orang mengakui dirinya. Dia ingin menjadikan dia sumber satu-satunya. Ini syahwat seperti ini. Dan ada orang-orang seperti itu ada. Ya. Dan itu kelihatan dari perbuatan-perbuatannya. Oleh karenanya para hati-hati. Ini syahwat ingin harus nomor satu, harus di, pertama di, di, di, didengar, ya. harus dialah satu-satunya, harus datang kepada dia dan macam-macamnya. Ini syahwat. Maka seorang melawan syahwat tersebut, ya, dan seorang harus berjuang, berjuang melawan syahwat tersebut. Oleh karenanya Rasulullah SAW waktu ditanya, oleh para sahabat ya. Ya Rasulullah, rajulun yuqatilu hamiyatan. Ya Rasulullah ada seorang berperang karena membela sukunya. Rajulun yuqatilu yuqatilu ghadbanan. Ya Rasulullah ada seorang berperang karena ngamuk, marah. Rajulun yuqatilu syaja'anan. Rasulullah ada seorang berperang karena menunjukkan keberaniannya. Rajulun yuqatilu liyura makanu. Ada seorang berperang supaya diketahui kedudukannya. Rajulun yuqatilu liyuzkar. Ada orang berperang supaya dikenang. Ayu dzalika fisabilillah. Mana di antara mereka yang berperang karena Allah? Maka Nabi menjelaskan, "Man qatala liktakuna kalimatullahi hiyal uliya fahuwa fisabilillah." Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah itulah yang di Allah. Adapun karena ngamuk, karena marah, karena bela suku, karena ingin diketahui kehebatannya, diketahui keberaniannya, untuk diketahui e, macam-macamnya, maka ini semua bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang hanya ingin tersohor, dia rela untuk mengorbankan nyawanya, yang penting dia diakui. Dia ingin menampakkan kenapa? Itu syahwat. Ingin diakui, ingin dihormati, itu syahwat, ya. Oleh karena itu lihat betapa banyak orang ikut dalam misalnya pemilihan untuk jadi pejabat, betapa banyak duit yang dia keluar. Kenapa? Syahwat ingin apa? Ingin menang. Itu syahwat, ingin diakui, ingin dihormati. Syahwat. Sampai kalau enggak berhasil bisa jadi gila ya. Stres dan macam-macamnya. Semua uang dia keluarkan. Kenapa? Karena dia punya syahwat untuk dihormati. Syahwat untuk jadi penguasa itu syahwat. Sama dalam hal medan dakwah pun demikian. Syahwat ingin saya yang nomor satu. Saya yang harus diakui. Yang lain-lain harus lewat pintu saya. Ini juga syahwat. Ya. Seorang harus melawan syahwat tersebut. Waliyahudzubillah. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, bagaimana cara kita berjihad melawan ria. Tinggal 10 menit ya? Belum? Sampai jam berapa, Pak? Jam berapa? Sampai jam berapa? Setengah sebelas? Setengah sebelas ya? Hah? Jam? Ya? Jam sebelas kurang tiga puluh. <laughs> Bagaimana cara kita melawan ria ya? uh, di antaranya dengan perenungan, ya, pengamatan, perenungan tentang dalil-dalil. Pertama tentang merenungkan bagaimana nasib orang yang riak di akhirat. Orang yang riak nasibnya di akhirat menyedihkan, ya. menyedihkan. Dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang masyhur Rasulullah SAW mengatakan, Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushid. Orang yang pertama kali disidang oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang mati syahid. Ya. Kemudian Allah menghadirkan dia dan Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Yaitu dia jagoan, hebat dalam bertempur. Maka Allah bertanya, "Wa amil tafiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, tu fika hatta tusyid." Ya Allah, aku berjihad sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta kau dusta." Walakin qatalta liyuqal annaka jari, tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani. Wa qad dan telah dikatakan. Jadi niat dia untuk dikenal sebagai pemberani, sebagai jagoan Allah kabulkan. Tujuan duniawi Allah kabulkan, dia terkenal menjadi jagoan, menjadi pahlawan, mungkin dibangun patungnya sebagai kenangan Allah kabulkan. Tapi nasibnya di akhirat, semua umi robihi fasuhiba ala wajih atau ulqiya finnar. Allah perintahkan malaikat menggeret dia dan wajahnya sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini yang pertama, mati syahid namun karena ria, dimasukkan dalam neraka jahanam. Yang kedua, ustadz yang dimasukkan dalam neraka jahanam. Kata Nabi SAW, Rajulun ta'allamal ilma wa allamahu. Yang kedua seorang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya, wa qara al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Fa bihi dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa arrafahu ni'amahu fa Lalu Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada ustaz ini. Ustaz ini cerdas, hafal Quran mungkin, hafal hadis, pandai berorasi. Ya, kalau enggak pandai enggak jadi ustaz ya. Kemudian pintar ceramah dan macam-macamnya. Allah katakan, apa kau ingat semua itu? Kata dia, saya ingat ya Allah. Wa ma'amil tafiha. Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, qara'tu fikal Qur'an wa tu. Ya Allah, aku baca Quran karena engkau dan aku ajarkan. Aku ajarkan Quran, aku ajarkan ilmu agama karena engkau. Allah berkata, kadzabta kau dusta, walakin yuqal annaka qari, annaka alim. Tapi kau dusta, kau melakukan semua itu supaya kau dikatakan sebagai seorang yang ahli baca Quran. Wakadekil dan telah dikatakan. Kau melakukan semuanya supaya kau dikenal sebagai seorang alim. Diakui sebagai ustadz, diakui sebagai orang alim dan telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan malaikat melemparkan dalam neraka jahanam. Ini bahaya. Yang pertama, berjihad jalan Allah masuk neraka, yang kedua ustaz masuk neraka. Jadi ada ustaz bisa masuk neraka? Bisa kalau dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz saja apalagi antum ya. <laughs> Kemudian yang ketiga, rajulun atau atahu Allah min asnafil kulli. Orang yang Allah Allah berikan kepada segala macam harta, rumah mewah punya, mobil mewah punya, ya, semua harta Allah berikan. Sawah ladang, istana, maka Allah bertanya, "Wa Amil Ta'fiha Apa yang kau lakukan harta yang aku berikan kepadamu? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada satu jalan yang kau suka aku sedekahkan kecuali aku sedekahkan di jalan di jalan tersebut. Ada anak yatim saya kasih, ya Allah ada orang miskin saya kasih, ada janda saya kasih, ada mahasiswa saya kasih, ada orang santri saya kasih, bangun masjid saya kasih untuk dakwah saya kasih semuanya karena engkau kata Allah kau dusta walakin yuqal annaka jawa tapi kau melakukannya supaya kau dikatakan seorang yang dermawan kau kedekil dan telah dikatakan lemparkan dia dalam neraka jahanam lemparkan dalam neraka jahanam jadi orang yang ria dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam hadis Sahih Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sama sama Allahu bih wa man yura'i ra'ilahu bih." Barang siapa yang beramal supaya didengar oleh orang lain, barang siapa yang beramal supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan balas dia pada hari akhirat. Sebagaimana mengatakan, tatkala dia riak di dunia, dia punya pahala solat, punya pahala dakwah, punya pahala haji, di akhirat kelak Allah tampakkan pahala tersebut. Waktu dia bergembira dengan pahala tersebut, Allah jadikan pahala tersebut hilang sia-sia. Kenapa? Selama ini dia menipu hamba-hamba Allah. Seakan-akan dia ikhlas, maka Allah pun menipu dia di akhirat seakan-akan ada pahalanya ternyata tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena dia riya. Kemudian Allah juga berkata dalam hadis riwayat Ahmad, Allah berkata, "Idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya." Hal tajiduna indahum jazaan kata Allah kepada orang yang riya, kamu dulu di dunia cari muka sama pejabat, cari muka sama ustaz, cari muka sama mertua, cari pahala sama mereka, jangan cari pahala sama aku. Carilah pahala dari orang-orang yang kalian riak di dunia. Karena kalian dahulu mengharapkan pujian mereka, maka di akhirat tidak ada pahala kata Allah. Cari sama mereka. Oleh karena hati-hati kalau antum ber, ber, beribadah hanya karena mencari perhatian pejabat, mencari perhatian misalnya uh, teman, antum nanti disuruh cari pahala sama mereka. Makanya rugi kalau seorang kemudian merendahkan dirinya, meletakkan tempat yang paling dia hormati kepalanya letakkan di tanah. Ternyata perendahan dia bukan kepada Allah tapi supaya dipuji oleh manusia lain. Maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, di antara hal yang membuat kita uh, menghindarkan ria itu bahwasanya nasib orang ria di dunia dia senantiasa gelisah. Dia senantiasa apa? Gelisah. Kenapa dia mengharapkan pujian? Dia mengharapkan pujian. Kalau dia tidak dipuji maka dia pun marah ya. Tidak diakui maka dia pun marah. Dia sudah bantu orang sudah sedekah ternyata tidak puji maka dia tersinggung kenapa saya tidak dipuji. Ya, ini hati-hati. Ini penyakit orang yang riak maka dia pun apa? bersedih. Sama seperti seorang, misalnya dia lagi hajian, kemudian dia berpuasa di hadapan Ka'bah, foto, lagi gaya berdoa, kemudian masukkan di Facebook. Ternyata nggak ada yang like. Dia sedih. Tuh nggak ada yang like ya. Kalau cuma lima orang. Ya, dia sedih ya. Maunya yang like seribu orang. Dia pengen satu dunia tahu kalau dia sudah apa? Hajian. Ya, kenapa? Karena dia ria. Sehingga apa? Tatkala tidak ada yang memuji, tidak ada yang komentar, dia pun sedih ya. Oleh karena orang yang ria, orang yang sedih. Tapi kalau orang yang ikhlas, orang yang bahagia, dia tahu Allah sudah tahu selesai urusan. Allah sudah tahu selesai apa? urusan. Saya bantu ibu, saya bantu kakak, saya bantu adik, saya baik sama istri. Allah sudah tahu selesai urusan. Tidak perlu kita pamer-pamerkan. Oleh karena orang ini adalah orang yang menderita. Ingin selalu dipuji, ingin selalu dihormati. Kapan penghormatannya kurang, dia marah-marah. Kapan pujiannya kurang, dia marah-marah. Ya. Ya. Ada orang ceramah setelah ceramah dia mengatakan, eh bagaimana tadi ceramah saya? Oh bagus, bagus. Biasa-biasa aja, kurang ajar kamu biasa-biasa aja. <laughs> Makanya kalau ada orang tanya sama antum, gimana nanti ceramah saya? Lumayan, bilang aja begitu. <laughs> Kemudian, oh bagus Ustaz, bagus. Wah, di kepalanya besar Ustaz tersebut, ya, hati-hati. Ente ente buat dia terjun dalam apa? Ria. Makanya antum jangan, ya, apa namanya, tatkala uh, ada seorang muji sahabat yang lain, maka Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kalian apa? apa eh, lima qata'tum zohro akhik atau lima dharabtum kenapa kalian memukul uh, punggung saudara kalian ya. Rasulullah melarang karena orang yang dipuji yang tadinya ikhlas bisa berubah menjadi apa? Menjadi ria. Maka antum jangan suka muji-muji ustaz an antum. Ustaz antum itu juga imannya lemah. Ya antum ustaz, ustaz mau ustaz hebat, ustaz gini, ustaz gini. Nanti ada yang nggak puji ustaznya jadi gimana gitu. Biasanya saya dipuji sekarang tidak apa? Dipuji. Sehingga ustaznya merasa dirinya tinggi, tinggi langit. Padahal cuma di, di apa di lantai satu pada. <laughs> Oleh karena hati-hati jangan suka muji-muji orang. Tidak semua orang kuat untuk apa di dipuji. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'aitumul maddahin fahzu ala wujhihim turab." Kalau kalian melihat orang suka puji, maka lemparkanlah pasir di wajahnya. Kenapa? Karena jangan sampai terpedaya dengan pujian tersebut. Jangan sampai terpedaya dengan pujian tersebut. Oleh karena orang yang ria, orang yang menderita, orang yang ikhlas adalah orang yang bahagia. Kenapa? Karena yang, yang menjadi sumber penilaian dia adalah Allah. Yang penting Allah sudah nilai selesai urusan. Dia tidak butuh dengan penilaian orang orang lain. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kiat kita untuk bisa eh, ikhlas dan terjauh dari riya di antaranya berdoa. Doa yang sangat penting Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang sangat penting. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari dan kesyirikan yang aku tidak sadari. Sering kita terjerumus dalam riya tanpa kita sadari. Tiba-tiba penyakit riak masuk dalam hati kita tanpa kita sadari. Perlu sering kita mengecek diri kita ini ikhlas atau enggak. Saya kesini ikhlas atau tidak. Bahkan kadang mencari pujian. Kalau ikhlas lanjut, kalau enggak perbaiki dulu. Jangan jangan mundur. Perbaiki dulu berusaha baru lanjut lagi ya. ya karena eh, kalau kita tidak ikhlas rugi amalan kita, rugi sia-sia. Kemudian kalau kita dipuji, kita baca doa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah kau menyiksa aku atas pujian mereka. Waghfir li ma la ya'lamun dan ampunilah aku atas dosa-dosa yang mereka tidak tahu. Waj'alni khairan ma yadhunnun, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka persangka. Ini doa yang sangat mujarab untuk menghilangkan ria. Kalau orang puji kita kita bilang gitu. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah jangan kau siksa aku karena pujian mereka yang mereka tidak tahu hakikat diriku. li ma la ya'lamun. Ampunilah aku atas apa yang mereka tidak tahu tentang hakikatku. Kita lebih tahu tentang diri kita. Kita tahu maksiat yang kita lakukan. Kita tahu bagaimana malasnya kita sholat malam. Kita tahu bagaimana kurangnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Kita tahu bagaimana kasarnya kita kepada anak dan istri. Kita tahu bagaimana pelitnya kita terhadap sedekah. Kita lebih tahu tentang diri kita. Maka orang muji kita karena mereka tidak tahu tentang kekurangan-kekurangan kita. Maka kita berdoa, "Waghfirli ma la ya'lamun." Ampunilah aku ya Allah atas ketidaktahuan mereka tentang kekurangan-kekuranganku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, yang jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Ini di antara hal yang bisa mendorong kita untuk terselamatkan dari penyakit riya. Kemudian di antara tips juga adalah sering sholat malam. Lakukan ibadah sholat malam. Karena sholat malam adalah ibadah yang sangat spesial tatkala kita sedang berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang-orang semua sedang tidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu bil lail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Salat kalian tatkala orang-orang sedang tidur niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Seorang yang terbiasa sholat malam, mudah bagi dia untuk ria, apa untuk ikhlas. Mudah bagi dia untuk melawan ria. Kenapa? Dia sudah melatih diri untuk beramal soleh yang lihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan cuma sholat malam, yang lain juga. Latih diri untuk itu ibadah sini. Kalau Anda ingin memberi uh, hadiah kepada orang untuk memberi uh, apa namanya sumbangan kepada orang fakir miskin, datang sendiri orang fakir miskin kasih kemudian pergi. Tidak usah orang lain tahu. Latih diri kita untuk beribadah tidak ada yang mengetahuinya. Latih diri kita. Di antaranya sholat malam. Ya, sholat malam sangat penting. Kita berkhulwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Namun tatkala siang hari tidak usah cerita ya. Dari malam alhamdulillah saya sholat 8 eh, rakaat alhamdulillah. Eh, tapi witirnya ketinggalan, masya Allah. Ya. <laughs> Tidak usah cerita-cerita ya. Ya kok darulah tadi malam. Saya biasanya biasanya saya 11 rakaat, tadi malam cuma empat rakaat. Enggak ya. usah bilang-bilang gitu ya. Enggak usah ya. Eh, itu adalah pintu-pintu yang membuka riak Ya. Ini di antara hal yang mungkin bisa kita lakukan para ikhwan dan akhwat agar kita e, bisa terhindar dari penyakit penyakit ria. Dan yang terakhir kita akan singgung secara singkat adalah tentang masalah ujub. Ujub ya, datang hadis-hadis menjelaskan tentang bahaya ujub ya. Di antaranya saya sebutkan pada halaman 119 ya, kata Rasulullah SAW, Alaihi muhlikat." Tiga perkara yang membinasakan. Syuhun muta'un yaitu rasa kikir dan tamak yang di, yang ditaati wa hawan muttabaun dan hawa nafsu yang diikuti wa ijabul mar'i bi nafsihi seorang ujub dengan dirinya di antara tiga uh, hal yang membinasakan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda laulam takunu tuznibun khasyitu alaikum ma huwa akbar min dzalik al ujub al ujuba kalau kalian tidak pernah berdosa Aku akan khawatirkan menimpa kalian, menimpa kalian yang lebih parah daripada itu, yaitu penyakit ujub, penyakit ujub. Seorang yang tidak pernah bersalah bisa terjerumus dalam apa? Penyakit ujub. Ya. Bisa terjerumus dalam penyakit ujub. Oleh karena terkadang Allah mentakdirkan kita melakukan sebagian dosa agar kita tidak apa? Tidak ujub. Bahwasanya kita tahu kita bagaimanapun masih punya kekurangan. Yang dimaksud dengan ujub itu bangga dengan diri, merasa pede dengan dirinya. Di antaranya adalah meyakini bahwasanya keberhasilan yang dia dapatkan bahwasanya dia punya andil dalam keberhasilan tersebut. Makanya tadi saya sebutkan perkataan Syekhul Islam Taimiyah, barang siapa yang mewujudkan wa iyyaka nasta'in, menerapkan wa iyyaka nasta'in yang artinya hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan, maka dia akan terhindar dari penyakit ujub. Artinya apa? Seorang sadar bahwasanya segala keberhasilan yang dia dapatkan dia menjadi seorang cerdas, dia menjadi seorang ustadz, dia menjadi seorang direktur, dia menjadi seorang dermawan. Dia yakin bahwasanya semuanya semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita merasa karena ada andil daripada diri kita itulah penyakit ujub. Seperti perkataan sebagian orang, saya berhasil karena saya cerdas. Saya berhasil karena saya cerdas. Saya dulu ranking terus misalnya, dia mengatakan demikian. Kita bilang kau jadi kaya bukan karena kecerdasanmu. Benar, itu ada sebab. Tetapi yang menyebabkan akibat semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang punya sebab seperti kamu miliki tidak jadi orang kaya. Makanya tidak ada kita tahu bahwasanya dalam tidak ada kaidah bahwasanya kekayaan sesuai ber, berbanding lurus dengan kecerdasan. Tidak ada kaidah seperti ini. Betapa banyak bos tidak tahu apa-apa tentang ilmu. Bahkan ada bos yang mungkin tidak lulus SD tapi anak buahnya S1, ya, anak buahnya sarjana. Ini banyak terjadi seperti itu. Ini tidak mesti orang cerdas kemudian jadi orang orang kaya. Ini dalil bahwasanya kecerdasan yang Anda miliki memang sebab, tapi dia bukan penentu karena banyak orang yang kaya yang, yang cerdas tidak kaya seperti seperti Anda. Kapan Anda merasa Anda kaya gara-gara Anda cerdas, Anda telah ujub. Sama seperti seorang mengatakan saya berhasil karena saya banyak pengalaman. Kita katakan banyak orang punya pengalaman seperti Anda tidak berhasil seperti Anda. Ada orang punya pengalaman tapi pengalaman jadi anak buah terus nggak pernah jadi pengalaman jadi bos. Ya, kapan jadi bosnya? Oleh karenanya para hadirin terus seorang tatkala dia terkena penyakit ujub, maka dia tidak dia akan kurang bersyukur kepada Allah. Kenapa dia merasa pede? Dia merasa karena dialah dia berhasil. Tapi kalau seorang merasa bahwasanya segala keberhasilannya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan pandai bersyukur kepada Allah. Dia tahu sewaktu-waktu Allah bisa tarik kenikmatan tersebut. Maka dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala penyakit ujubnya hilang. Tapi kalau dia terkena penyakit ujub, dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dan merasa merasa hebat, Ya. Seandainya orang tersebut tahu semata-mata dari Allah, maka dia akan tawadhu, dia tidak sombong, dia tidak angkuh. Dia tahu bahwasanya cerdasnya dia pun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat dia bisa melakukan pengalaman-pengalaman tersebut semuanya pun telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mengangkat derajatnya, Allah yang membuat mengangkat karirnya, dia tahu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia orang yang tawadu. tidak sombong dan tidak ujub kepada dirinya. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini tentang berjihad melawan riak dan ujub dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dua penyakit ini dan ingat kita harus terus mengingatkan diri kita tentang hal ini karena kalau kita selamat sekarang tidak tahu besok tidak tahu lusa penyakit ini terus menghantui kita berusaha untuk membuat kita setan ingin buat kita riak dan ujub kapan saja oleh karena kita berjihad melawan riak dan ujub sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Disebutkan tentang kisah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tatkala akan dia meninggal dunia. Tatkala akan meninggal dunia mengatakan. Ba'du ba'du. Belum, belum. Kemudian dia mengatakan belum, belum. Anaknya heran. Wahai ayahanda, kenapa anda mengatakan belum, belum? Kata Imam Ahmad. Tadi datang iblis kepada saya. Iblis berkata, Futani ya Ahmad. Kata iblis, kau sudah lolos dariku, wahai Ahmad. Kata kataku kepada iblis, belum, belum, saya belum lolos. Jadi iblis ingin buat Ahmad ujub di akhir hayatnya. Bosnya kau lolos dari apa? Godaanku. Kata, kata Imam Ahmad, belum. Sampai kalau saya belum mati, belum selesai. Terbebaskan dari godaan apa? Iblis. Jadi seorang berusaha melawan dia dan ujub sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Eh, berikut kita akan menjawab pertanyaan yang mungkin untuk kita jawab. Bagaimana kalau kita melakukan ibadah agar tidak menjadi ria? Karena tanpa disadari perayaan ria itu ada. Bagaimana caranya menghilangkan rasa ria atau ujub itu tidak timbul dari diri kita. Intinya ikhwan, kita berusaha. Kata Allah, la yukalifullahu nafsan ila usaha. Allah tidak membani di luar kemampuan seorang. Seorang, kalaupun dia berusaha untuk tidak ria, kemudian timbul ria, dia tidak suka, maka tidak jadi masalah. Yang penting dia benci dengan penyakit apa? Ria tersebut. Ya. Yang penting dia melawan. Dan Allah tahu kita sudah berusaha. Dan Allah tidak membani di luar dari kemampuan kita. Ada orang berusaha benar. Namun setiap kita, terus kita latihan, kita latihan, maka kita akan sampai pada cuek dengan orang lain. Untuk pertama kali ikhlas memang agak susah, perlu latihan. Kita sedang mau, mau, mau ikhlas tapi ada aja masih ada riaknya. Lawan saja, cuek aja. Yang penting kita tahu Allah Maha tahu saya berusaha. Yang penting kita tahu Allah Maha tahu kita sudah berusaha. Nanti ada suatu saat kita sampai pada tahapan cuek orang bilang apa nggak jadi masalah. Yang penting Allah sudah sudah tahu. Namun itu perlu perjuangan perlu perjuangan. Bukan berarti Anda keluar dari pengajian langsung ikhlas hebat seperti ulama ya susah lah. Tidak seperti itu. Ada perlu latihan, perlu apa? Tahapan, ya. Dan kita terus berusaha agar kita terbebas dari penyakit ria. Apakah kita bisa mengukur kekhusyuan salat? Bagaimana menghindari rasa ujub atas khusyuk yang mereka telah dicapai? Ya, ya kita uh, khusyuk khusyuk itu perkara yang relatif ya. Relatif ya. Artinya tingkat khusyuk berbeda-beda. Yang penting Anda berusaha tatkala sholat, berusaha memahami apa yang Anda baca, berusaha bosnya ke dalam hati Anda bosnya Allah sedang melihat Anda sholat, ya. Sehingga Anda tahu Allah sedang menilai sholat Anda. Kalau Anda tahu Allah di depan Anda, Anda akan lebih mudah untuk apa? Khusyuk, ya. Allah Anda akan lebih mudah untuk apa? Khusyuk. Dan terutama memahami apa yang Anda ucapkan. subhanallah rabbiyal azim itu harus ngerti maknanya apa. Sami Allahu liman hamidah itu maksudnya apa? Harus ngerti. Rabbana walakal hamdu itu maksudnya apa? Ya. Al-Fatihah tafsiran singkatnya mengerti harus tahu apa ya. Adapun kalau surat pendek mungkin harus baca tafsirnya, ya. Tapi kalau yang selalu kita baca surat Al-Fatihah, kemudian doa kita Allahumma ba'id baini wa baini khotoya, kita harus paham maknanya apa. Sehingga kita lebih khusyuk, sujud, ruku ada doanya, Rabbi gfirli warhamni wajiburni, harus paham maknanya apa. Sehingga kita bisa lebih apa? Khusyuk, ya. Itu diantara kiat-kiat untuk bisa uh, khusyuk. Kemudian bagi para lelaki untuk lebih mudah khusyuk maka persiapkan diri kita untuk sholat. Maksud saya persiapkan apa? Persiapkan diri kita. Kalau kita tahu sudah mau azan, segera wudhu. Atau kita mendengar azan, segera kita berwudhu. Kemudian kita melangkah kaki menuju masjid. sambil di masjid, kemudian kita sholat sunnah. Kalau ada waktu kita baca doa. Kalau ada baca kita baca Quran. Maka ini berarti persiapkan diri kita. Begitu komat, maka kita akan mudah untuk apa? Khusyuk. Kenapa? Kita sudah kasih mukaddimah-mukaddimah. Beda kalau orang sudah adzan dia masih ngobrol. Begitu komat, eh sudah komat, ayo cepat berangkat. Sampai sana Allah Akbar ngos semua Ya susah mau apa? Khusyuk. Kenapa? Terburu-buru. Berarti dia kurang mempersiapkan diri dia, mempersiapkan dirinya untuk menyambut sholat. Semakin kita mempersiapkan diri kita menyambut sholat, maka lebih mudah untuk apa? Khusyuk. Tadi diceritakan oleh Ustaz perkara wanita pezina yang beri minum anjing. Diceritakan bahwasanya wanita itu melakukan tanpa ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bagaimana Ustaz tahu bahwa perempuan itu mengambil air menggunakan sepatunya? Ya karena Nabi yang menjelaskan ya. Nabi yang menjelaskan. Yang kasih tahu Nabi siapa? Yang kasih tahu Nabi siapa? Allah. Nabi pun tidak hidup tatkala zaman tersebut. Ustadz, bagaimana kalau kita menceritakan kebaikan dengan tujuan memberikan contoh kepada saudara sama muslim? Apa hukumnya? Boleh, ini bukan riak. Jadi kita mencontohkan apalagi niatnya untuk agar orang mengetahuinya untuk diikuti, maka ini bagus, tapi harus apa? Ikh, ikhlas ya. Jangan sampai ria karena bedanya sangat tipis ya. Tapi kalau kita niatnya untuk mencontohkan sangat bagus. Oleh karenanya para ulama menyebutkan seorang dai atau seorang ustadz terkadang menampakkan amalannya agar dicontohi. Contohnya dia sholat duha, dilihat oleh banyak orang. Nah, apa? Biar orang lain ikut apa sholat duha. Ya. Atau misalnya dia bersedekah supaya orang lihat dia bersedekah ya. Ada amalan-amalan yang terkadang dia tunjukkan dalam rangka untuk diikuti oleh orang yang lain. Apakah ucapan atau perkataan saya ikhlas melakukan ini dan itu dapat mengaruhi amalan hati dalam ikhlas? E, tidak mengapa seorang mengatakan saya ikhlas ya. Itu adapun kebenaran perkataan tersebut adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan berarti ada orang yang mengatakan saya ikhlas kemudian kita menuduh dia tidak ikhlas, tidak. Dia mengabarkan bahwasanya misalnya yang mengatakan kamu jangan begitu, kamu itu memang eh, melakukannya hanya karena ingin dipuji. Oh enggak, saya ikhlas kok karena Allah. Misalnya ada kita kasih eh, bantuan terus dia ingin memberi kita sesuatu, bilang oh, enggak enggak saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak jadi masalah. Yang penting benar perkataan tersebut kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan tersebut ya kalau tujuannya bukan untuk ria ya maka tidak mengapa insya Allah Subhanahu wa taala. Tadi Nabi mengatakan Allahumma hajatan la ria fiha wala summa. Ya Allah hajiku ini tidak ada riaknya, tidak ada apa? sum'ahnya. Ini banyak berkaitan tentang masalah bunga, masalah cicilan ya. Ini tanya sama ustadz yang lain ya. Apakah boleh kita mengeluh lelah, capek dan, dan dengan rutinitas sehari-hari di rumah mengurus anak-anak, pekerjaan rumah dan lain-lain kepada suami agar suami juga mau turut membantu pekerjaan istri di rumah? Apakah ini dinamakan tidak ikhlas? Enggak sih, artinya kalau memang berat, enggak apa, kita kan suami itu tempat kita curhat, tempat untuk bekerja sama, dalam menjalani kebahagiaan rumah tangga. Tidak apa-apa kita sampaikan. Ya, saya agak capek, ini agak berat bisa kau bantu. Nggak jadi masalah ya. Kalau memang itu di luar daripada kemampuan wanita yang biasa, kalau suaminya kemudian ada waktu longgar, insya Allah dia akan apa? Bantu. Tidak dia akan, eh, dia berusaha ikhlas, namun di luar kemampuan dia. Maka silakan dia uh, sampaikan kepada suaminya dengan cara yang baik, dengan cara yang yang baik. Ustaz, jika saya melakukan sedekah, hati saya biasanya terasa senang setelah bersedekah. Apa itu dinamakan ujub? Tidak. Seorang mukmin adalah seorang yang bahagia jika melakukan amal soleh. Kalau anda setelah sholat malam senang, alhamdulillah itu berarti kebahagiaan Allah berikan. Setelah anda bersedekah, anda diberi kebahagiaan itu justru menunjukkan anda seorang apa? Mukmin. Jadi seorang mukmin itu menyenangkan amal solehnya dan membuat dia gelisah amal maksiatnya. Itu seorang mukmin. Ya, jadi tidak mengapa. Namanya ujub atau ria itu kalau merasa kita yang andil atau kita yang karena kita, ya itu namanya ujub. Ya, kalau bukan karena saya maka tidak bisa. Itu ujub seperti itu. Saya lah yang begini, saya lah yang pertama. Ini ujub seperti itu. Tidak perlu seperti itu. Ya. Kita semua kalau tidak ada ente masih banyak orang lain yang Allah siapkan. Ya. Kalau bukan karena saya, ya. kalau saya tidak dakwah di sini, kalau nggak ada ente pun nggak ada masalah. Masih banyak ustadz yang lain yang Allah siapkan. Masih banyak jagoan-jagoan yang Allah siapkan untuk menggantikan posisi anda. Jadi jangan sampai kita mengatakan kalau bukan karena saya ini apa namanya perkataan-perkataan ujub.